Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau menanyakan tasbih Bu ya. Alat untuk wirid. Itu kan kalau dilihat biasanya ulama kan pegangnya tasbih. Sekarang ini kan ada tasbih yang modelnya cetekan itu Bu ya, kayak digital itu Bu ya. Ada yang counter itu. Apakah termasuk dikatakan tasbih Bu ya? Biasanya counter itu juga dipakai untuk pramugari menghitung penumpang Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih. Pada zaman Nabi gak ada tasbih begitu. Yang ada adalah biji kurma. Jadi ada biji kurma. Ada. Jadi pada zaman Nabi orang kalau berpikir pakai biji kurma. Kemudian kalau pakai biji kurma mungkin repot hitungannya dan sebagainya. Akhirnya berubah, berkembang, diikat Akhirnya diikat itu hitungannya dipaskan menjadi 100, ada 33 dan sebagainya. Maka itulah tasbih dan tasbih bukan bid'ah. Kalau nggak mau tasbih pakai mobil lewat saja. Setiap ada mobil saya baca astagfirullahaladzim. nggak bid'ah kok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim juga boleh. Ada sebagian orang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Itu memang sakit bid'ah dia itu kayaknya ya. Jadi tidak bertasbih bukan bid'ah. Sebetulnya, tapi intinya apa? Untuk bisa menghitung agar membiasakan kita untuk berzikir dan memang benar kalau orang di tangannya ada tasbih itu diam jadi ingat tasbih lagi, zikir, zikir lagi. Nikmal mudzakir. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, yang gampang untuk mengingatkan aku ternyata tasbih yang aku pegang itu. Cuman jangan waktu ngaji tasbihannya. Tasbih disimpan dulu nanti. <laughs> Jangan waktu belajar tasbihan ya tak tak tak tak tak tak tak tek. Ah, ngapain gitu ya? Nah, pun tasbih elektrik itu juga bisa. Justru orang cerdas itu menggunakan sesuatu yang semula tidak digunakan untuk kebaikan jadi untuk kebaikan. Itu kan untuk menghitung kan? Biarpun sama pramugari digunakan untuk menghitung penumpang ya, kita rubah. Kita gunakan untuk menghitung ini, iya, kalau dulu untuk menghitung karung yang masuk kan gitu itu mungkin orang-orang berdagang gitu. tek satu. Uh, uh, uh. Kalau kita untuk menghitung sholawat kita dan dianjurkan untuk kita selalu memperbanyak sholawat. Jadi tidak bid'ah boleh itu masuk juga bab tasbih itu. Sebab tasbih itu maksudnya adalah sesuatu yang digunakan untuk berzikir, maksudnya untuk menghitung zikir kita agar kita selalu continue dengan istiqomah dengan zikir tersebut. Adapun bentuknya Jangankan kok elektrik itu, tasbih dalam bentuk rangkaian itu juga tidak pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diisyaratkan pada saat itu adalah dengan cara para sahabat Nabi melakukan dengan cara biji kurma, witing biji kurma. Kalau tidak jagung satu karung, saya mau bela ilah Allah pakai jagung satu karung. Boleh, bagus. La ilah illallah. La. Satu karung selesai. Siapa yang mengatakan bid'ah ya? Tidak ada yang katakan bid'ah hal-hal yang semacam itu.